أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون صدق الله العظيم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره ayyuh dafa finna rawahul bukhari ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tingkatkan kualitas atau mutunya dalam kehidupan sehari-hari adalah takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk dalam rangka meningkatkan kualitas atau mutu daripada ketakwaan. Sehingga dengan ketakwaan yang bermutu ini maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai panutan, sebagai contoh bagaimana cara menjalankan takwa yang sebenar-benarnya. Semua itu dituangkan dalam agama yang lurus yaitu agama Islam yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang Islam, orang yang beriman adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita wajib menjaga agama ini serta iman yang ada di dalam hati kita dari berbagai macam bentuk akidah keyakinan yang dapat merusak Islam dan iman tersebut seperti akidah Mu'tazilah Rafidhah Syiah Imamiyah Ibn Asyariyah Ahmadiyah pemahaman liberalis dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa iman yang ada di dalam hati kita ini sewaktu-waktu bisa bertambah, bisa berkembang, dan sewaktu-waktu bisa berkurang dan hilang dari kita. Untuk meningkatkan keimanan itu, kita harus sering membaca, mengkaji Al-Quran, kemudian kita amalkan dalam kesehari-harian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 124. Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun dan ketiga ayat surat di dalam Al-Quran diturunkan faminhum maka sebagian dari orang-orang munafik mayakulu ada yang berkata mereka ayyukum zadathu hadi iman siapa di antara kamu dengan turunnya Al-Quran ini iman bersama. Ini menandakan mereka ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa'amal ladina amanu adapun orang-orang yang beriman tatkala Al-Quran diturunkan pada zatuhum iman keimanan mereka bertambah, keimanan mereka meningkat dan berkualitas. Wahum yastabshirun dan mereka orang-orang yang beriman itu merasa gembira karena ia percaya bahwa dia akan mendapatkan tempat yang mulia sesuai dengan janji Allah di dalam surga. Inilah satu kajian yang perlu kita pahami agar kita di dalam kehidupan sehari-hari ini senang mengkaji, mempelajari dan mengamalkan isi di dalam Al-Qur'an. Dengan meningkatnya iman ini kita akan lebih menyintai kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi." Ada tiga hal. Siapa di antara kita yang ada terhadap pada diri kita tiga hal itu? wajada halawatal iman niscaya orang itu akan menemukan nikmatnya manisnya beriman ayyakunallahu wa Rasuluh, ahabba ilaihi mimma siwa umat yang pertama apabila Allah dan Rasulullah lebih dicintai daripada lainnya wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbu illa lillah dia mencintai seseorang karena Allah kenapa dia cinta kepada orang tersebut karena orang tersebut beriman keimanan mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saling kasih sayang. Dan apabila ada orang yang tidak beriman, keimannya di luar ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan berusaha untuk nahi mungkar. Dia berusaha untuk meluruskan dan juga dia berusaha untuk menghindar jangan sampai terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang semacam itu. Kenapa dia demikian? Wa ayyafraha dan dia merasa tidak senang. Ayyauda fil kufri untuk kembali kepada kekufuran. Kama yafrahu sebagaimana dia tidak senang. Ayyuhdaba binna dilemparkan ke dalam api. Dia berusaha untuk menghindar dari berbagai macam bentuk kesesatan. Dari berbagai macam kekufuran yang sedang melanda masyarakat. Hatinya dibersihkan dari situ. Nah, itulah orang-orang yang betul-betul akan merasakan kenikmatan kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memiliki tiga hal ini, niscaya iman yang ada di dalam hati kita hampa. Kita tidak akan merasakan kenikmatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan cepat terombang-ambing oleh arus gelombang yang senantiasa menerpa kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah ajaran Islam di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana ajaran ini senantiasa tetap berpedoman kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ijma' al-qiyas selama keduanya itu tetap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di dalam hidup di dunia yang sementara ini harus memiliki keyakinan, harus memiliki ubudiyah, harus memiliki akhlak yang sesuai dengan Al-Quran sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita hidup di dunia ini tidak sia-sia. Agar kita hidup di dunia ini betul-betul menjadi orang yang bermanfaat. Oleh karena itu, setelah kita memahami pedoman ajaran di dalam ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah, kita juga perlu mengetahui di luar itu Bukan berarti kita mengetahui untuk kita amalkan. Kita mengetahui untuk agar kita tidak terjerumus. Agar kita tidak terkecoh. Agar kita tidak tertipu oleh ajaran-ajaran yang menamakan dirinya Islam. Boleh saja orang menamakan dirinya Islam. Tetapi, sudahkah ajarannya itu sesuai dengan Al-Quran sesuai dengan as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti atau misal kita melihat orang berpakaian sama-sama menutup aurat satunya menutup dengan kain yang tidak transparan betul-betul tertutup yang satunya tertutup tetapi dengan memakai transparan. Apakah kita akan mengatakan itu sama? Tentu kita yang punya akal yang sehat. Kita yang punya pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu berbeda jauh. Walaupun dia mengatakan tertutup, tapi banyak lubang-lubang Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bandingkan dengan ajaran di luar ahli sunnah wal jamaah. Yaitu ajaran Rafidah. Mereka menafsiri Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 112. Mereka sebutkan dalam tafsir Al-Qumi juz 1 halaman 242. Mereka mengatakan demikian. Firman Allah yang berbunyi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukfal qawli ghurura sadaqallahu alaihi yakni ma ba'athallahu nabiyyan illa wa fi ummati syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din ay yaqulu ba'duhum li ba'din la tu'minu bi zuhril qawli ghurura setiap nabi pasti di situ ada musuh ada orang yang mengganggu baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin mereka saling membisik dengan ucapan yang manis dengan ucapan yang menggiurkan mereka mengajak manusia untuk tidak beriman kata orang-orang Rafidho fahada wahyun kadibun ini bohong apa kata mereka وحدثني أبي عن حسين bin سعيد an بعض رجال عن أبي عبد الله عليه Ma ba'atsallahu nabiyan illa wa fihi ummati syaitonani. Setiap nabi termasuk Nabi Muhammad ada dua syaitan yang senantiasa mereka adalah yudhiyani mereka selalu mengganggu Rasulullah wa yudhillani annas mereka menyesatkan manusia pada setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sasaran mereka bukan syaitan al-jin wal Wa amma sahiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kata mereka. Dua orang setan yang menemani Nabi itu adalah Fajikar maksudnya adalah Umar radhiyallahu anhu. Wa Zuraik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kata mereka. Padahal dua orang ini adalah sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa Mereka inilah yang meneruskan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mempunyai akhlak yang demikian? Tujuan mereka adalah untuk memutus ajaran yang asli dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah masyarakat ini membenci para sahabat Nabi, mereka akan tidak percaya dengan ajaran sahabat Nabi. Mereka akan memunculkan ajaran baru, walaupun dia menamakan dirinya Islam. Maka Pantaskah orang yang memiliki ajaran semacam ini, memiliki akhlak yang semacam ini, kita jadikan teman, kita jadikan saudara, kita jadikan partner untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Oleh karena itu, kita harus hati-hati kita harus waspada terhadap kelompok yang semacam ini. Karena di dalam ajaran mereka banyak hal-hal yang merusak keimanan, merusak keislaman. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, tentu kita akan tergelincir ke dalam ajaran mereka. Oleh karena itu, hal ini perlu kita ketahui agar kita tidak tertipu, agar kita tidak tergoda oleh manisnya ucapan mereka. Sehingga kita selamat tetap di jalan Allah, di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita saudara-saudara kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dijauhkan dari ajaran-ajaran kesesatan yang mereka tuangkan. Dan semoga kita tetap memegang teguh ajaran Islam ala tariqah al-sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita. Amin amin amin ya rabbal alamin.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 الذين قالوا بالحق وكانوا به يعملون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمبتدئة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع أن الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا عن بلدنا هذا إنك خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشفق أمة محمد اللهم فرج أمة محمد